والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير فوائد تتعلق بالصف faedah-faedah yang berkaitan dengan saf. Faedah yang pertama, afdalu sufufi awwaluha soft yang paling utama adalah awalnya. Summa yalihi. Kemudian yang setelahnya. Wahakawa dan begitu seterusnya. Jadi <clears throat> di sini menyebutkan tentang keutamaan soft awal. Yang dikatakan di sini sebaik-baik soft adalah soft awal. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa awwali law ya'lamun nas ma fin nida'i wasaffil awwali summa lam yajidu summa lam yajidu illa an yastahimu alaih summa lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu lastahamu alaih yang artinya Andai kata manusia mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di dalam nida. Yang dimaksud di sini di dalam nida adalah al-awal. Dan yang kedua wasafil awal. Dan ada kata mereka juga mengetahui keutamaan yang ada di dalam sof awal. Semalam yajidu alek tapi mereka tidak bisa mendapatkannya illa an yastahinu alaih kecuali mereka harus mengundi harus mengundi lastahamu alaih maka pasti mereka akan mengandalkan undian untuk sholat di sof awal atau untuk menjadi muazzin. Ini isyarat Ya ini sebenarnya isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya nanti di akhir zaman orang akan menjauh dari sof awal. Orang tidak tertarik dengan duduk di sof awal atau menjadi muazin. Jadi muazin sudah jelas jarang orang-orang yang menjadi muazin itu berebutan jarang. Mungkin yang ada berebutan untuk tidak menjadi muazin. Jadi kebanyakan yang menjadi muazin ini orang-orang yang lemah atau orang biasa. Tidak ada orang berebutan, anak yang jadi muazin, anak yang jadi muazin, tidak. Bisa jadi mungkin yang jadi muazin malah terpaksa jadi muazin. Padahal kalau mereka tadi dikatakan mengetahui keutamaan orang yang melaksanakan awan, mereka pasti akan berebutan walaupun dengan diun, diunding. Tapi sekarang kenyataan sebaliknya. Ya juga demikian ketika dalam salat berjamaah. Ini kadang-kadang kita merapatkan mereka ini malah saling mendahulukan orang lain untuk maju di sok awal. Ente aja, ente aja. Enggak ente, enggak. Karena nah, biasanya memang di belakang. Jadi memang kepingin terus di belakang. Ingat Rasulullah SAW pernah melihat sebagian sahabat waktu itu seperti ini. Mereka tidak mau berebutan untuk masuk dalam soft awal. Ketika Nabi SAW melihat keadaan tersebut, Rasul mengatakan, لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Orang yang membiasakan diri untuk terlambat menjadi sof yang terakhir, berarti nanti akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang suka-suka di sof-sof akhir itu tidak akan sukses berarti berarti tidak akan maju. Dan ini kesaksian dari lidah Nabi SAW. Ini doa ya, doa. Barang siapa yang selalu di akhir safnya la yazaru akharun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Mudah-mudahan Allah mengakhirkan mereka. Tidak diberikan kesuksesan, kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa depannya. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat zaman dulu, inilah didikan Nabi ya. Kemudian setelah itu, masya Allah, sahabat radhiyallahu anhum anak didik Rasulullah SAW ketika setelah diberi peringatan oleh Nabi SAW, mereka berebutan untuk duduk di sof awal. Dan mereka ketika komat sudah sof awal itu sudah penuh. Karena mereka berebutan. Ya, Rasul saw menganjurkan hendaknya yang duduk dan berdiri di saf awal itu orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mempunyai kelebihan. Seperti sabda Nabi SAW, ini minkum ulul ahlami wan nuha. ini hendaknya yang menjadi atau yang melaksanakan sholat di belakangku hendaknya mereka adalah orang-orang yang mempunyai akal dalam arti mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan. Jadi dianjurkan. Jadi siapa yang punya kelebihan daripada orang lain, dia mestinya yang jadi yang berdiri di sofal. Tapi bukan berarti dia datangnya terakhir. Kemudian mau berdiri di sofal. Bukan. Maksudnya dia itu mestinya punya keinginan yang kuat untuk datang tepat waktu, datang sebelum yang lainnya sehingga dia ini bisa sholat di sholat awal itu maksudnya jadi kalau di Hadramut dahulu kalau yang sholat berjamaah di masjid itu itu sholat awalnya semuanya ulama-ulama semuanya jadi orang awam-awamnya itu di belakang bukan berarti ulamanya didahulukan oleh mereka tapi karena mereka memang ulama-ulamanya datang terlebih dahulu kalau sekarang kan enggak ya tidak ada artinya yang lebih daripada yang lain tidak berusaha untuk sholat di dalam atau di tempat sholat awal tidak ada keinginan seperti itu padahal seperti itulah di zaman Nabi SAW dan seperti itulah yang terjadi di Hadramaut semuanya bahkan minimal yang sholat di sholat awal itu di Hadramaut dahulu itu harus orang-orang yang mengerti masalah istikhlaf Masalah istilah termasuk masalah dalam fikih yang perlu konsentrasi lebih ya yang perlu pemahaman lebih karena itu masalah banyak perinciannya, banyak masalahnya. Apa istilah? Ini kalau misalnya dalam sholat berjamaah itu imamnya batal. Kemudian diganti oleh orang lain. Nah ini namanya masalah istikhlaf diganti orang lain seakan-akan kita memahaminya kan gampang Hi, kok repot sih ya sudah diganti orang lain tinggal maju selesai padahal di situ ada masalah kalau ada yang mengganti imam dalam sholatnya imam sebagai imam apa harus niat atau tidak harus niat apa harus mengikuti sholatnya imam atau tidak harus mengikuti sholatnya imam bisa jadi yang mengganti imam ini rokaatnya tidak sama dengan rokaatnya imam. Anggaplah misalnya sholat duhur. Bisa jadi yang mengganti imam ini terlambat satu rokaat. Kemudian di rokaat yang pertama tapi setelah imam ruku karena dia terlambat kan imam batal Kemudian dia mengganti. Nah ini juga termasuk bagaimana kalau dalam keadaan sujud menggantinya ini gimana? Apa maju-maju begitu? Atau apa? Ini kan masalah perlu dipelajari. Ya kemudian seperti ini tadi dia mengganti di waktu sujud dan dia terlambat tidak dapat satu rakaat sama imam kan gitu. Ya anggaplah itu di rakaat ke, eh, ke berapa? Kedua di rokaat ke dua untuk imam, tapi dia terlambat satu rokaat. bagi yang mengganti imam ini rokaat pertama. Kalau imam masih tetap tidak batal setelah selesai sujud yang kedua imam apa? Imam apa? Imam tasahud awal. Tapi sekarang yang mengganti imam ini itu rokaat pertama masih belum waktunya untuk tasahud awal ini gimana ketika misalnya nanti setelah selesai sujud? Apa dia tasahud awal, ngikuti sholatnya imam, atau dia berdiri langsung? Karena bagi dia, itu adalah rokaat pertama. Contoh seperti ini. Contoh juga yang terlambat di dalam sholat subuh mengganti imam di rokaat kedua. Sebelum kunut. Ketika waktunya kunut, Mestinya kalau imamnya tidak batal, imam membaca kunut. Tapi dia ini yang mengganti bukan waktunya untuk membaca apakah membaca kunut atau tidak. Nah ini masalah-masalah kecil yang ada di dalam masalah istih istiqlah. Ngerti semuanya itu? Ya, itu orang-orang yang di awal itu semuanya harus betul-betul sudah me, artinya sudah sangat kuat ilmunya yang berkaitan dengan masalah istikhlaf. Semuanya ngerti. Nah sekarang kadang-kadang bingung, imamnya batal, siapa yang jadi imam bingung. Nanti gimana bingung. Apalagi kalau dalam selain diam batalnya karena mereka tidak mengerti masalah istikhlaf. Itu minimal menunjukkan bahwasanya soft awal ini benar-benar soft yang mulia saf yang eh, utama dan hendaknya yang menepati saf awal adalah orang-orang yang mulia juga sesuai dengan eh, keutamaan saf awal dalam hadis dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal sesungguhnya malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikatnya bersalawat kepada orang yang menempati saf awal ya bersalawat Artinya bersalawat kalau dari Allah bimana bimana rah rahmat Allah memberinya rahmat. Jadi orang yang salatnya di sholat awal akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat. Wal malaika rahmatnya maksudnya apa? Salawatnya. Bimana isti dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala beristighfar memintakan ampun untuknya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang salat di sholat awal. Jadi soft awal ini dulunya jadi rebutan. Sekarang seakan-akan tidak menjadi keutamaan tertentu, tidak menjadi suatu yang berharga biasa-biasa aja. Nah, itu sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Mereka kebanyakan tidak mengetahui keutamaan soft awal. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi. Lola alamun nas maafin nida wa safi awal semalam yajidu an yastahimu illa an yastahimu alaih. Yastahimu alaih. Maka dikatakan di sini sebaik-baik sof adalah sof awal. Setelah sof awal, sof keberapa? Ya tentunya sof yang kedua. Setelahnya sof keberapa? Ya tentunya. Jadi setiap sof tentunya berbeda pahalanya. Tidak sama orang yang sholat di sof awal dengan sof kedua. Tidak sama juga yang sholat di sof kedua dengan sholat yang di sof ketiga dan begitu seterusnya. Jadi pahalanya tentunya berbeda dengan di mana dia sholat, di sholat mana dia sholat. Ya, Laki hawa fi ghairi sholatil jenazah. Tapi ini semuanya selain dalam sholat jenazah. Kenapa kalau dalam sholat jenazah? Kalau sebelumnya kita katakan sholat awal yang paling utama, kemudian sholat, sof kedua, kemudian sof ketiga, itu selain di dalam sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, Amma fiha adapun yang yang uh, salat jamaah yang di dalam salat ber, salat jenazah sufu sufufuha maka saf-safnya itu semuanya sama keutamaannya tidak yang ini menjadi lebih utama daripada yang lain saf pertama, saf kedua, saf ketiga semuanya sama. Jadi yang berada di saf ketiga, di saf kedua tidak ada bedanya. Itu dalam sholat apa? Dalam sholat jenazah. Kenapa? litolabi ta'adjudi sufu sufufiha karena dianjurkan di dalam sholat jenazah ini untuk sufnya itu berlebih dalam arti harus minimal ada tiga minimal ada tiga suf minimal ya kita baca di dalam taklik ini ya dalam taklik dikatakan sini an-narsab an-narsab bin Abdullah al-Yazani An Mersad bin Abdullah al Yazani radhiyallahu anhu kala kana Malik bin Hubayrah radhiyallahu anhu bila salla ala al janazah ya ila salla ala al janazah fataqala an nasu alaiha Malik bin Hubayrah radhiyallahu anhu jika beliau ini salat jenazah fataqala an nasu alaiha kemudian orang-orang yang mensalati jenazahnya ini sedikit Pakola ini sedikit. Jaza'ahum areha sapa ajza. Nabi Hudra membagi mereka yang mensolati jenazah dibagi tiga sof. Dibagi tiga? Tiga sof. Ay sarasa suhu. Ya, tiga sof. Suhu kala kemudian beliau menyebutkan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. kala Kala Rasulullah SAW man alaihi salah satu Barang siapa yang disolati oleh orang-orang yang jumlahnya tiga sok, fakot aujaba pasti pah. Fakot aujaba maka dia telah pasti. Aujaba artinya aujaba duhulal jannah. Berarti dia pasti akan masuk surga. Ya, makanya dianjurkan untuk memperbanyak orang-orang yang sholat berjenazah sampai perlu diumumkan, perlu kita kabari kepada yang lain Agar apa? Pertama agar mereka yang mensolati jenazah mendapatkan pahala. Pahala pahalanya besar kan? Satu kirat Orang yang mensolati jenazah pahalanya satu kirat. Satu kirat seperti apa? Seperti gunung Uhud. Kemudian kalau dia mengantarkan sampai ke kuburannya, berarti dia dapat satu kirat yang lain. Berarti dua kirat. Berarti seperti dua gunung Uhud. Dia dapat pahala begitu banyak dari Allah SWT. Jadi yang mensolatinya dapat pahala. Apalagi kalau misalnya yang disolati ini adalah orang yang salah, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan salah alal maghfur hufiralah. Dan siapa mensolati mayit yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mensolatinya pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan kita menggerakkan mereka untuk mensolati jenazah ya, per tahun agar mereka mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah SWT. Dan kedua, agar mayat ini mendapatkan doa. Bertambah banyak orang yang sholatinya bertambah banyak orang yang ber, berdoa untuknya. Apalagi kita kan tidak tahu doa siapa yang diterima oleh Allah. Bisa jadi mungkin yang soft awal doanya dan tidak ada yang diterima oleh Allah, tapi mungkin di soft ke dua, mungkin di soft ketiga, mungkin soft yang terakhir bisa jadi karena nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi bertambah banyak artinya bertambah besar kemungkinan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua juga untuk mendapatkan keutamaan ini bagi mayit untuk si mayit. Yaitu kalau misalnya orang yang mensolati jenazah banyak sampai tiga sok atau lebih malah, maka mayit tersebut dikatakan pasti dia akan masuk surga. Oleh karena itu kan dikatakan bahwasanya Ibn Hajar mengatakan soh itu dianggap satu soh minimal dua orang. Menurut Ibn Hajar kan minimal dua orang kita katakan. Jadi artinya kalau misalnya kita ingin mendapatkan tiga soh dalam sholat jenazah minimal ada berapa yang kemarin? Ada enam orang. Enam orang ini bersama imam. Jadi yang satu, makmum yang satu berdiri bersama imam menjadi satu satu sah kemudian yang dua berdiri sah kedua, yang ketiga diberdiri sah ketiga. Berarti enam orang dua-dua bersama imam. Tapi imam rawi lebih ringan lagi. Kalau imam rawi tidak harus dua satu sah itu, cukup satu orang dianggap satu satu sah kalau menurut imam rawi. Berarti bisa didapatkan tiga sah dengan berapa orang? Cukup dengan tiga orang kalau imam rawi. Imam, makmum satu, makmum dua, jajar-jajar. Tapi sholatnya jangan jangan sejajar, sholatnya makmum jangan berdiri sejajar, tapi bikin soft lah, lain. Jadi imam sholat sendiri, makmum sholat sendiri, yang sof, makmum pertama sholat sendiri, makmum kedua sholat. Jadi kalau dibayangkan kayak kereta-keretaan gitu. Ya, soft seperti itu. Jadi yang sholat tiga orang berdiri berurutan seperti itu. Tapi dianjurkan kenapa? Untuk mendapatkan keutamaan agar mayat disolati minimal tiga tiga sholat. Jadi misalnya kalau yang hadir 30 orang, tapi 30 orang semuanya berdiri dalam satu sholat, nggak dapat kemuliaan ini, keutamaan ini. Akan ah, 100 orang, tapi 100 orang semuanya berada di dua sholat aja, nggak dapat keutamaan ini, tidak dapat kepastian masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dikatakan karena dianjurkan untuk mensolati jenazah ini minimal tiga soh, maka soh pertama, kedua, ketiga tidak ada bedanya dalam mendapatkan keutamaan seperti soh awal, keutamaan soh awal. Nah Naam yattajih annal awal ba'da salasa akadu. Tapi bisa kita katakan bahasanya sah yang pertama ba'da salasa ya annal awal ba'da salasa bahasanya sah pertama setelah salasa setelah tiga sah akadu lebih kuat lihusulil fardi biha ya lihusulil fardi biha karena mendapatkan ya fardi biha mendapatkan kewajiban keharusan yang kita haruskan tadi itu tiga so biha dengannya Kalau sabrani masih artinya apa kan diminta tiga soh minimal soh pertama soh kedua soh ketiga tadi kan kita katakan dalam sholat jenazah tidak ada bedanya dalam keutamaan soh tapi tetap akan berbeda antara tiga soft yang pertama dengan soft-soft yang di belakang di belakangnya. Faedah yang kedua. Asaf awal huwa ma yali iman. Asaf awal. Yang mana asaf awal? ya soft pertama. Yang mana yang dianggap sofer? Tanah mayalil imam. Yang ada setelah imam. Itu soft pertama. Jadi soal awal huwa mayalil imam. Soal awal adalah orang-orang yang berdiri yang sholat di belakang imam. Wa in takhallalahu mimbarun. Walaupun di sela-sela oleh mimbar. Ya. Misalnya imam imamkan sholatnya di situ paling depan kemudian berdiri di belakangnya makmum-makmum berdiri di sholat misalnya di sholat awal itu antara mereka dengan yang lainnya itu dipisah dengan mimbar misalnya ada mimbar atau ada apa ada salon atau ada tiang misalnya sehingga mereka ter terpisah apakah yang terpisah dengan sebab mimbar ini termasuk sholat awal karena sudah dibahas, bapak ya termasuk saf awal walaupun dipisah dengan semisal nih mbak mimbar atau tiang yang sering kadang-kadang ti tiang kadang-kadang tiang dipisah jadi tidak nyambung artinya tapi dipisah saf awal itu misalnya 30 orang 15 dengan 15 orang itu dipisah dengan tiang atau dipisah dengan mimbar atau dipisah dengan sesuatu yang lain apakah tetap dianggap syaf awal? Kita katakan tetap dianggap wa in takhallalahu mimbar aw amut walau ataupun tiang, amut tiang. Ai hai sukana man bi janibil mimbar awil amut muhadiyan lima imam. Tapi dengan syarat hai sukana man bi mimbar, tapi dengan syarat yang sekiranya Man bi janibil mimbar, orang yang di samping mimbar, awil amut atau di sampingnya tiang, yang sejajar liman khalfal imam sejajar dengan orang atau makmum yang berdiri tepat ya tepat di belakang imam paham kan jadi saf awal misalnya di tengah-tengahnya dipisah dengan tiang ya misalnya anggaplah tiangnya di bagian kanan sini Nah, yang di sebelah kanan tiang لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه دعوة هذه دعوتي تام الصلاة القائمة والصلاة القائمة سيد محمد وصلى الله عليه والفضيلة والشرف والجلد والرفيعة العالية الله ثم قام محمد في وآتينا فلا تقل ما رمى في البداية رمى في البداية رمى في البداية رمى في البداية رمى في البداية الله كما ربنا شرهم بارك لنا في ذاتنا وما رأينا وبارك لنا في ذاتنا وما تدرون وفقنا وفيهم وطاعتك أرجعنا برعا ومفتاح علينا من ذنوبنا ورفع حجابنا وشعراتنا يا قدر رب حديث شفيع doanya karena doa dikabulkan ketika turun hujan dikabulkan juga ketika di waktu dah daras dua-duanya ada Tadi sampai mana? ai hai kana man bijani mimbar awil amud muhadiyan tapi sekiranya yang di sebelah mimbar atau sebelah tiang itu sejajar dengan siapa man sejajar liman khalfal imam sejajar dengan makmum yang berdiri di belakang imam bihaitsu uzila ya uzila yang andai kata misalnya dihilangkan Biaisulah uzila anda kata dihilangkan apanya yang dihilangkan? Tiangnya atau mimbar, mimbarnya. wawaga wagafa maudi'ahu sahsun dan kemudian tempat yang kosong tadi ditempati oleh sese seseorang nasaran misalnya syaral kullu safan wahidan semuanya akan menjadi satu satu sol Tadi enak di tengah, nggak kena hujan. Ya. Lau sabata ahadun Bila sofil awali lam yajuz li ghairihi ta'khiruhu anhu illa fi masail. Law sabaqa ahadu jika seseorang sudah lebih dahulu ila safil awwali menepati saf awal lam yajuz li ghairihi maka tidak boleh bagi yang lainnya ta'khiruhu anhu mengakhirkannya dari saf awal tersebut jadi ini hukum tidak boleh seseorang menarik orang lain yang sudah lebih dahulu mengambil sholat awal kemudian diakhirkan. Ah, nanti belakang aja nanti sana. Bahkan ini termasuk daripada al-ghasab. Ini termasuk dianggap bahwa oh, ghasab. Karena Karena dia lebih dahulu. Ya, siapa aja yang lebih dahulu maka dia yang lebih berhak. Ah. Dan begitu juga semua tempat-tempat yang menjadi tempat umum. Ya, seperti jalanan, ya kan umum, pasar, kan umum. Maka sesuatu atau tempat yang sifatnya umum tidak khusus dimiliki oleh seseorang, siapa yang lebih dahulu datang dan menetap di tempat tersebut maka dia yang lebih ber berhak dan tidak boleh disingkirkan, tidak boleh dipindah, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan tempat tersebut. Kalau dilakukan seperti itu berarti itu dianggap oh, nasab. Jadi misalnya termasuk mobil parkir di jalan, tidak boleh di akhir atau tidak boleh dipindah, dipaksa untuk dipindah. Ini tempat anak, orang jalan tempat umum, bukan milik seseorang. Juga demikian di dalam masjid Siapa aja yang lebih dahulu menepati soft awal, dia yang lebih berhak. Wah ini tempat anak. Nanti kalau mau menepati soft awal harus datang dulu. dulu. Jangan ketika dia datangnya sudah terlambat, kemudian mau menyuruh orang lain untuk pindah. Jangan. Walaupun walaupun sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan dia kalau sholat sholat di situ. Suatu waktu dia terlambat, nggak boleh dia, nggak berhak. Ya, kita katakan tidak ber berhak. Ya, kecuali kecuali kalau dia memberikan tanda. Kemudian dia dia sebenarnya sudah datang ya. Cuma dia meninggalkannya mungkin karena tempat mau apa? Mau berwudu, mau kagak hajat, mau ngambil kitab atau apalah ada hajat dia tinggalkan tapi dia kasih tanda. Nah, sejadah atau apa lagi? tas, ya, ruku kalian. Maka ketika ditinggal, tempat itu tidak boleh ditempati oleh orang lain. Kalau ditempati oleh orang termasuk khosab itu. Dan ingat, khosab itu termasuk dosa besar. Ya, barang siapa yang mengambil hak orang lain, berarti itu khosab dan khosab termasuk dosa besar. Itu termasuk khosab. Ya, kecuali ketika ditinggalkan tempat tersebut kemudian dikasih tanda tidak datang-datang juga sampai betul-betul komat. Kalau sudah komat, sudah mereka mau melaksanakan sholat, dia juga belum datang, boleh disingkirkan itu tandanya. Tapi jangan dibuang di batas genting. Dalam arti maksudnya di dipinggirkanlah, ya. Kemudian ditempati tempat tempatnya. Nanti kalau dia mau mau itu tempat anak kalian yang datangnya terang. Bapaknya nggak boleh seseorang dengan itu misalnya dibiarkan begitu kosong Ya itu kan akhirnya merusak keutamaan fadilah sholat berjamaah. Ya, seseorang yang sholat di dalam sof padahal di sof di depannya masih ada yang kosong, maka dia tidak mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Ya, Jadi tetap ditempati tempat tersebut kalau tidak datang juga sampai wah komat. <clears throat> Nah, tapi ilafi masail dikecualikan dalam masalah-masalah tertentu. Ya, artinya dalam masalah-masalah ini seseorang yang sudah terlebih dahulu berdiri di saf awal tapi boleh di akhir kan? Siapa itu? Miha. Ila kana mimman yata'adza bihil Pertama, kalau misalnya orang yang berdiri di saf awal ini orang yang mengganggu yang lainnya. Tangkana bihi raihatun kaliha mengganggu orang lain semisal dengan apa? Bau. Roihah tapi pari. kalau roihah toyibah ya tidak apa-apa. Ini roihah kariha. Orang itu bau. Kasunanin seperti bau yang timbul dari ketiak. Jadi hati-hati masing-masing mencium, ya, diperiksa apakah ada baunya atau tidak kalau ada baunya jangan berdiri di sofa sof terakhir sana sendirian kalau perlu sof awal tuh lagi yang wangi-wangi aja makanya bahkan dalam sholat Jumat pun orang yang berbau badannya bau ketiaknya atau mungkin bau mulutnya itu tidak diwajibkan sampai-sampai sholat Jumat. Tidak usah sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau dia hadir, sholat bersama orang yang lain, baunya kalau gitu, mengganggu atau enggak? Dikhawatirkan mengganggu orang muslim, mengganggu saudara-saudaranya dengan bau yang tidak sedap tadi, sampai-sampai dikatakan tidak wajib sholat Jumat. Sudah di rumah aja, panas tidur. Tapi jangan disengaja. Ya, yang penting jangan disengaja Ya, kalau anda mau makan peti, mau makan jengkol, biar apa? Biar bau. Kalau bau nanti tidak wajib ya, sholat. Ya, kalau disengaja tetap wajib. Loh, tapi bau mana? Walaupun bau tetap hadir. Dan diwajibkan, diharuskan hadir di sholat terakhir. Sendirian tidak boleh duduk dengan orang-orang yang lain. Usahanya sendiri. Kalau perlu di luar masjid sholatnya. Ya, itu yang dikatakan oleh ulama jadi artinya betul-betul dalam agama ini ya perhatian dengan bah, bau yang harum dan betul-betul tercela orang yang berbau tidak eh, enak. Kalau aku apalagi kalau perempuan perempuan ya tempatnya harus selalu ha, harum. Ya, jangan bau karena malaikat itu juga suka dengan bau-bau yang ha, harum dan juga sebaliknya malaikat juga benci dengan bau yang tidak sebab ya innal innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam hadis Nabi SAW berkata bahwasanya malaikat-malaikat sesungguhnya ya ta'azza merasa terganggu mimma ya minhu banu adam dari sesuatu yang manusia ya terganggu dengan sesuatu tersebut. Ya, ini hadis diucapkan oleh Nabi SAW tatkala Nabi SAW melihat seseorang masuk masjid, kemudian Nabi mencium dari orang tersebut bau yang tidak enak. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk mengeluarkan orang tersebut dari masjid. Diusir, keluarkan orang itu dari masjid karena dia bau yang tidak enak. Nah, setelah dikeluarkan Rasul mengungkapkan hadis ini, menyebutkan sebabnya kenapa kok sampai dikeluarkan. Ya, innallaha innal malaika yata'adza minhu Mimma yata'aza tak yata'aza min hubamu. Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang terganggu dengannya manusia. Manusia. Jadi kalau manusia terganggu dengan bau yang tidak enak, maka malaikat pun juga akan terganggu dengan bau yang tidak enak. Sedangkan masjid ini adalah masjid tempatnya para malaikat. Malaikat kalau ada orang yang baunya tidak enak dia masuk masjid akan mengusir malaikat-malaikat. Malaikat akan keluar dari masjid nantinya. Ya, dan seperti itu juga yang eh, artinya di luar masjid dalam keadaan acara maulid, acara acara rotib yang mestinya di situ adalah tempat duduknya para malaikat, di situ hadir para malaikat, tapi jika ada bau yang tidak enak, malaikat akan nah, lari karena mereka terganggu. Nah, oleh karena itu salaf suka kan dengan dupa buhur itu kalau ada tamu biasanya kebiasaan salaf dihadirkan dulu dupa khususnya tamu-tamu yang mulia. Untuk apa? Menghadirkan malaikat dengan harum wangi malaikat akan datang ya, dan sebaliknya juga sebaliknya jadi ter termasuk di sini ya yang dikatakan tadi bahwasanya termasuk yang boleh diakhirkan boleh diusir kalau misalnya seseorang lebih dulu untuk mendapatkan surga awal tapi dia baunya tidak enak ya pindah pindah pindah enggak anak duluan baru tapi enggak boleh diusir suruh pindah. Ini ulama yang membolehkan ya. Ya, artinya bukan kalian, bukan, tapi ulama. Ini contoh kasunanin seperti bau ketiak. Ini contoh bau ketiak, bau mulut habis makan makanan yang berbau, atau bau apa lagi? Ya, atau bau apa aja, atau mungkin bajunya yang bau. Ya, mungkin dia habis ke dapur bau yang bawang-bawang itu Habis itu langsung tidak pakai mandi, tidak pakai apa, masuk masjid, mau sholat. Masuk musola baunya, masya Allah. Ya, maka kita katakan boleh diakhirkan, jangan di awal, di akhir sana nanti. Boleh. Yang kedua, yang kedua adalah ilakana min khairi ahli sof awal. Jika yang sudah menepati sof awal itu orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menempati saf awal. Tidak menjadi tempatnya untuk berdiri di saf awal. Ya. Ini contoh ini ya, mungkin contohnya seperti wanita jika sholat dengan laki-laki dalam satu sholat berjamaah nah, boleh apa enggak? Boleh. Ya boleh ya zaman Nabi Sosan perempuan laki sholat bareng berjalan. Ya, tapi tentunya di saatnya laki-laki bagian depan, perempuan bagian belakang. Ya, misalnya komat. Ketika komat, tidak ada yang datang untuk sholat berjamaah kecuali perempuan. Satu orang. Jadi perempuan itu akhirnya sholat di sholat awal. Setelah perempuan itu sholat, atau mungkin mau sholat lah, atau sudah sholat, tahu-tahu laki-laki baru bah, datang. Nah ini perempuan yang soft awal ini boleh di akhir mundur. Ya, jangan pelan-pelan tapi mundurnya. Pertama kita lakukan pelan-pelan agar tidak jatuh. Kedua juga agar agar tidak membatalkan sholatnya. Ya, jadi pelan-pelan satu langkah satu langkah mundur baru kemudian laki-laki nah, maju. Ya, boleh, boleh seperti itu. Karena apa? Karena bukan tempatnya, bukan sepantasnya perempuan berada di sholat. Kalau berusaha melaksanakan sholat bersama-sama dengan laki, makanya dikatakan oleh Nabi Alaihi Wasallam, <clears throat> Khairu sufufi rijal awaluha Wasarruha akhiruha. Sebaik-baik soh bagi laki-laki adalah awalnya. Dan sejelek soh bagi laki-laki adalah akhirnya. Dan sebaliknya. Wasarru suhuf wa khairu suhufin nisa akhiruha. Sebaik soh bagi wanita adalah yang paling akhir. Wa khairu wa Ya. Wa khairu Dan yang paling jelek bagi soh perempuan adalah awaluha. Yang paling jelek ini kalau kumpul laki dengan perempuan. Yang paling akhir itu yang utama. Yang paling depan itu tidak lebih utang. kalau mereka berkumpul dengan laki-laki yang lain. Tapi kalau perempuan sendiri, laki sendiri, tentunya tetap kita katakan soft yang pertama mereka lah yang lebih utama daripada soft yang terakhir. Lakin ini juga dikecualikan ya, mungkin tidak disebut di sini. Juga dikecualikan semisal ini yang boleh diakhirkan kalau misalnya orang yang berdiri di belakang imam ini orang yang tidak ngerti hukum. Nggak punya ilmu. Karena biasanya, biasanya kalau imam sholatnya batal, yang mengganti adalah orang yang sholat di di belakangnya biasanya, tapi tidak harus mau di belakangnya, mau di sampingnya, mau di Sab kedua pun yang ganti tidak apa-apa. Tapi biasanya. Nah, kalau misalnya ketika imam batal sholatnya kemudian tahu-tahu yang di belakang imam ini orang bodoh, pasti bingung ya mbak. Tinggal nyoleh kanan, nyoleh gini. Mungkin bisa jadi tanya dia, ya apa ini yang enak? Jadi hendaknya terutama perhatian kepada orang yang di belakang imam langsung. Hendaknya orang yang di belakang imam langsung ini betul-betul orang yang mengerti hukum, hukum fikih, khususnya hukum fikih yang berkaitan dengan sholat. Karena itu yang dibutuhkan ketika itu. Kalau hukum fikih berkaitan dengan nikah tidak perlu alim, ya itu dalam bab sholat. Yang penting hukum fikih yang berkaitan dengan sholat. Sholat. Lakin lahadara sibian awalan. Tapi andai kata misalnya asibianu anak-anak kecil hadara lebih dahulu hadir awalan summa hadara rijal kemudian baru kemudian laki-laki lam yuakharu an makanihi mereka para anak-anak kecil tidak boleh diakhirkan tidak boleh dimundurkan an makanihi dari tempat mereka jelas jadi kalau misalnya yang berdiri di saf awal yang datang terlebih dahulu adalah anak-anak Kemudian setelah mereka terlebih dahulu menepati sholat awal, tahu-tahu ada orang-orang yang dewasa yang datang. Tapi telah mereka tidak berhak mengusir anak-anak kecil atau mengundurkan anak-anak kecil dari sholatnya. Ya, hukumnya tidak boleh. Walau qabla ihramihim, bahkan walaupun sebelum ihram, sebelum anak-anak kecil ini takbiratul ihram sekalipun, jadi misalnya pun belum takbiratul ihram, belum memulai sholat, anak-anak kecil tetap tidak boleh diundur, tidak boleh diundurkan, tidak boleh diakhirkan, tidak boleh dipindah, tetap mereka berhak untuk menepati sholat awal, walaupun mereka anak kecil. Bihilafin nisa yang berbeda dengan wanita. Artinya kalau seperti yang Ustaz contohkan tadi itu, kalau misalnya wanita, tak fa hunna yu'akhirna Fa'innahunna maka mereka para wanita yu'akhirna berhak untuk diakhirkan artinya disuruh pindah ke belakang walau badan orang bahkan walaupun setelah takbiratul walaupun mereka para wanita sudah memulai sholat mereka tahu-tahu kemudian datang laki laki maka laki-laki yang datang itu jangan sholat di belakang wanita tapi wanitanya yang disuruh mundur karena itu menimbulkan fit, fitnah tapi laki-laki yang maju itu pun dengan catatan tadi sekiranya tidak membatalkan sholat nah ini sebutkan walau ba'da ihram malam yataratab ala ta'akhurihinna af'alun mubtilatun diakhirkan mereka para wanita walaupun setelah takbiratul ihram selama malam selama ya lam yataratab yang tidak mengakibatkan ala ta'akhurihinna dengan mundurnya mereka itu tidak mengakibatkan apa? af'alun pekerjaan sesuatu mutilatun yang membatalkan sah yaitu tiga gerakan berturut-turut. Jadi kalau mereka memungkinkan mundur tanpa gerakan yang membatalkan, maka dianjurkan mereka untuk mundur. Kalau nggak bisa, kalau anda mundur nanti membatalkan sholat, apalagi dengan jumlah yang banyak wanitanya berapa soft sepuluh sah misalnya, tahu-tahu datang laki-laki, oh, kan ribut itu. Nah, mungkin sudah yang laki-laki di belakang sudah, tapi agak menjauh, menjauh. Yang ketiga, idza taqaddama khalfal imam man la yasluh man la yasluh lil istikhlaf. Ini yang barusan tadi Ustaz sebutkan. Idza taqaddama jika sudah maju khalfal imami di belakang imam man la yasluh lil Ya, orang yang tidak pantas untuk mengganti imam kalau terjadi ya mungkin bisa terjadi imam salatnya batal. Kalau misalnya di belakang imam ini orang yang tidak pantas mengganti imam, maka dikatakan di sini bayang bahi an yu'akhir maka seharusnya untuk di dimundurkan wa yataqaddam khalfal imam kemudian maju di belakang imam man yasluhu lil imam orang yang pantas untuk menjadi imam ya, dan orang yang pantas tentunya untuk menjadi imam seperti kita katakan tadi orang yang mengerti ilmu fikih khususnya yang berkaitan dengan soal <clears throat> yang keempat al isaru fil qurab makruh al isaru fil qurab makruh mendahulukan al isar mendahulukan orang lain athara yusiru wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa dan mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan membutuh membutuhkan al isar mendahulukan orang lain fil gurabi kuat jamaknya kurba fil kurabi fil kurbati artinya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya adalah fil ibadah dalam hal ibadah ibadah. Jadi fil qurabi maksudnya ibadah. Mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya apa? Kok tahu? Makruhan mutlakan Ya, makruhan mutlakan Tapi menurut siapa? Kok tahu juga itu? Indah ini Hajar. Jadi kita katakan mendahulukan orang lain dalam ibadah itu makro. Kalian punya siwak, ah, sudah pakai inti aja, nggak usah, anda usah siwakan. Ini hukumnya nah, makruh. Atau kalian punya kitab, kemudian teman kalian nggak punya, ah sudah inti aja yang bawa kitab, anda nggak usah, sudah anda ngalah, anda mau mendahulukan orang lain. Ini makro juga demikian ya ketika seseorang kadang-kadang daras mau baca seorang murid kan mau baca itu kadang-kadang kan satu sama lain inti aja inti aja yang baca kadang-kadang nggak -kadang, tahu biasanya kan gitu ya inti aja inti aja takut salah rupanya padahal membaca itu kan tentunya yang lebih utama lebih lebih artinya mendapatkan lebih daripada yang lain bisa jadi musonif pengarang kitabnya mendoakan untuk yang membaca. Bisa jadi mungkin juga yang membaca ini mendapatkan doa khusus daripada guru yang ketika itu. Atau ada sir dan lain sebagainya. Kalau orang dulu berebutan untuk membaca. Kita di Madinah dulu kalau ketika hadir daras rebutan untuk datang duluan. Dan ketika sudah duduk guru kita rebutan yang mendahulu, yang lebih dahulu untuk membaca. Karena berbarengan Bismillahirrahmanirrahim bareng tiga orang rebutan. Ya, ini sekarang kadang-kadang ente aja, ente, ente, ente, ente. Ya itu tadi, la komun ya yata'akharuna hatta yu'akhirahum. Oh, senantiasa orang-orang itu akan meng mengakhirkan diri mereka biar yang lain aja, ente dulu aja sampai mereka betul-betul di akhir diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mendahulukan orang lain dalam ibadah, dalam hal ibadah. Dalam hal yang lain tidak apa-apa. Ya, Anda ingat ketika di Rubak, ya di pondok di Madinah, ya ketika mereka mereka belajar di situ, murid-murid ini kadang-kadang ada tanggih, Tanggif tahu? Nah, ya, tanjif jama'i artinya kebersihan bareng-bareng bersama bersama-sama. Ya, itu ada seorang murid yang selalu kalau ada tanjif nggak kelihatan batang hidungnya. Ada tanjif nggak kelihatan. Ternyata orang ini sudah setiap kali diajak tanjif, tidak. ada. Ente aja, inti aja, inti aja selalu inti aja, inti aja, inti aja. Ente aja. Tatkala suatu waktu ada orang yang membawa makanan kambing daging yang banyak kemudian ditaruh di rubat diberikan eh tolabah siapa aja yang mau makan fadal tahu-tahu orang itu datang terlebih dahulu pertama kali yang datang ente biasanya tidak datang kalau pertama kali sekarang datang ya masa akhir-akhir terus sekali-sekali kan <laughs> pertama kali yang datang ya ini seperti ini padahal mestinya kan sebalik baliknya dalam Tandif lebih dahulu, paling awal datangnya. Jangan akhir sudah hampir sudah semuanya bersih baru dah datang. Ya, dalam hal juga e, membantu orang lain, dia yang lebih dahulu mendatangi orang yang membutuhkan dan dan, dan seterusnya. Tapi dalam hal duniawi, dalam hal makanan minuman, hendaknya mendahulukan orang. Ya, ente aja yang makan, ente aja yang makan, ente aja yang minum. Seperti itulah sahabat Rasulullah kaumnya seperti kita tahu sahabat radhiyallahu suatu waktu di, ada di antara mereka yang diberi kepala kambing dan kepala kambing bagi orang Arab itu adalah suatu yang syarat mulia maka ketika diberikan kepala kambing ya, orang ini mau makan ingat jangan-jangan di tetangga anak lebih membutuhkan kepada kepala kambing ini nggak jadi diberikan kepada tetangganya padahal kepala kambing ini kesukaan orang Arab Ya, ketika diberikan kepada tetangganya, tetangganya pun juga pikirannya sama. Jangan-jangan tetangga anak ini, bukan jangan-jangan tetangga anak ini memang betul-betul lebih monggo, bukan kembalikan. Sampai lewat sembilan rumah kembali kepada yang awal. Jadi kembali lagi kepada kambing kepada yang pertama sampai heran dia, ya Allah kok kembali lagi kepada anak. Begitulah mereka saling mendahului mendahulukan orang lain dalam hal duniawi. Kita tahu sahabat Ansar bagaimana mendahulukan sahabat Muhajirin, ya, mendahulukan dengan memberikan harta mereka, bahkan bukan hanya harta istri pun juga diberikan yang punya istri dua itu, dia akan berkata kepada saudaranya, nah ente lihat salah satu daripada dua istri yang mana yang disukai nanti pilih. Yang mana suruh pilih ini loh. Ini bahwa begitu kuat persaudaraannya sampai seperti itu. Kalau kita kan ya tidak apa-apa, tapi yang jelek yang dikasih kan. tapi ini enggak. Disuruh lihat yang mana yang lebih disukai itu disuruh ambil. Ke rumah ada tingkat, ada bawah. Yang lebih suka di atas apa di bawah suruh pilih. Ada dua rumah suruh milih. Ya, ini betul-betul mendahulukan orang lain wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim nah, itu dalam hal duniawi tapi dalam hal ibadah mereka tidak mendahulukan orang seperti yang kita katakan dalam saf awal mereka berebutan mereka berebutan untuk sholat di saf awal sholat di belakang Nabi langsung mereka berebutan ya juga demikian dalam berjihad mereka berebutan untuk keluar untuk ber berebutan seperti kita katakan Rafiq bin Khadid, Samurah bin Jundub, dua pemuda masih masih eh, artinya masih baru dewasa, masih 14 eh, tahun umurnya. Itu mereka teman akad suatu waktu Samurah bin Jundub dalam peperangan Uhud pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan menangis. Ditanya sama orang tuanya, ya Samurah bin Jundub, kenapa kamu menangis? Anak hawas. Kenapa? Ini hawas karena Rasulullah SAW memberikan izin kepada temanku, sahabatku Rafi bin Khadij untuk ikut perang. Aku nggak dikasih izin sama Rasulullah. Kalau kita kan malah sebaliknya, Alhamdulillah tidak diizinkan. Ini nangis kami, ini masih 14 tahun. Padahal katanya dia, melanjutkan omongannya kepada orang tuanya. Padahal kalau Anam bergulat dengan Rafi bin Khadid sahabat anak, anak yang menang. Karena dia teman akrab, sering bergulat rupanya. Jadi anak kalau bergulat sama dia, anak menang. Tapi ini kok yang diizinkan sahabat anak nggak diizinkan ikut perang. Dibawa sama orang tuanya. Eh sudah ikut anak datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang tua bagaimana orang tua ini juga ya berpikiran dengan pikiran yang sama akhirat. Kalau kita oh, itu kecil lah usah. Lebih baik itu di rumah enak. Ya, Daripada ente mati di jihad kan antara hidup dan mati itu. Akhirnya datang kepada Rasul SAW dalam keadaan menangis seperti itu ya Rasul ini punya aku punya anak ini mengadu katanya tidak diizinkan padahal katanya dia kalau bulat sama sahabatnya Samura apa Rafi bin Khadid dia akan menang Rasul apa yang dilakukan coba panggil itu ternyata dipanggil datang Rafi bin Khadi. Eh, nanti bulat, suruh bulat sama Rasul. Ternyata wah, mungkin karena keinginannya kuat, wah, membanting satu kali itu. Langsung menang. Rasul SAW melihat, Masya Allah, maka diizinkan oleh Rasul untuk ikut perang. Ya, berebutan untuk ikut ke perang. Itu sahabat wajah radhiyallahu Jadi jangan mendahulukan orang lain dalam ibadah. Al-Ihsan fil hukumnya Makul mutlakon menurut Wakala Romli Apa yang dikatakan oleh Imam Romli Illa man qama min kurbil imam Kecuali orang yang sudah berdiri di dekat imam Wa ajlasa afqah minhu Tapi dia kemudian memberikan tempatnya kepada orang yang lebih pagi Liyarudda alal imam agar dia bisa memberitahu imam ila ghalita kalau imam itu salah bacaannya atau salah dalam sholatnya fala yukrah maka hukumnya ketika itu tidak paham jadi itu yang tadi kita katakan tadi kecuali kalau misalnya ada seseorang yang lebih dulu berdiri di belakang imam persis Kemudian dia melihat ke belakang ternyata ada orang yang lebih alim. Maka dia mendahulukan orang alim tersebut untuk menepati tempatnya. Dan dia mun mundur. Maka hukumnya ini kan mendahulukan orang lain dalam ibadah. Bahwa tapi di sini katanya Imam Romli dikecuali kan hukumnya tidak makruh bahkan katanya Imam Romli bisa jadi dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada pahala soft awal dengan mendahulukan orang lain. Ya, gunanya apa? Agar orang yang lebih alim, tentunya kalau lebih alim ya, jangan melihat ke belakang orang bodoh nggak ngerti, eh, nggak eh, bisa baca, inti aja yang di depan, jangan. Ini maksudnya yang lebih alim. Agar apa? Agar kalau imam salah bacanya dia bisa mendengar, kalau imam lupa-lupa dia bisa mengingat. Yang kelima, Lau ta'arada saful awal wa tadbiratul ihram ma'al imam anda kata bertentangan Artinya tidak bisa dilakukan dua-duanya. Apa yang bertentangan? Shaful awal wa takbiratul ihram ma'al imam. Antara mendapatkan keutamaan shaf awal atau dia mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama Nah, ini tidak bisa diambil dua-duanya, tidak bisa didapatkan dua-duanya. Harus salah satunya. Yang mana yang didahulukan? Baca semuanya. Budi masyarakat yang didahulukan adalah soft awal. Jadi soft awal. Artinya ini berarti memungkinkan bagi orang yang terlam, terlambat ya. Kita bisa membayangkan orang terlambat ketika masuk masjid, ya tahu-tahu imam sudah mau takbir, dia mau masuk masjid dan imam mau takbir. Kalau dia masuk masjid langsung takbir berarti dia takbir bersamaan dengan takbirnya imam. Dalam arti bersamaan di sini bukan bersamaan takbirnya itu tidak sah kan? Artinya setelah imam takbir langsung dia takbir. Ya, kalau dia masuk imam takbir langsung dia masuk langsung takbir berarti dia mendapatkan keutamaan takbir bersama imam. Tapi kalau dia jalan dulu sampai ke depan dia tidak mendapatkan takbir bersama imam, tapi dia mendapatkan sholat awal. Lebih dahulu? Lebih didahulukan saf awal. Awi saful awal wa akhiru rak'atin ma'al imam atau bertentangan antara saf antara saf awal dengan rakaat terakhir bersama imam. Ya, berarti ini sama contohnya. Cuma kalau tadi imam mau takbir kan, maka kalau ini imam mau akhir rokaat imam mau akhir rakaat ya untuk mendapatkan akhir rakaat untuk mendapatkan bukan hmm, berarti ini ya ya dia masuk masjid ketika mau masuk masuk masjid tahu-tahu dia melihat imam sudah mau rukuk atau mungkin sudah rukuk kalau dia masih jalan dulu ke sop awal pastinya ketinggalan rokaat tidak mendapatkan rokaat terakhir itu rokaat terakhir tapi kalau dia langsung ketika masuk masjid langsung dia takbir, dia bisa mendapatkan satu rokaat yaitu rokaat terakhir. Tapi dia sholatnya di belakang, tidak sholat di sholat awal. Boleh apa enggak seperti itu? Jaraknya jauh. Sholat awal dengan di akhir masjid. Boleh dan sang? Boleh dan sang enggak apa-apa. Tapi tetap dia tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Nah, cuma dia mendapatkan satu rakaat dan tidak juga tidak mendapatkan shaf awal. Kalau dia sabar berjalan sampai ke shaf awal, dia dapat shaf awal, tapi dia tidak mendapatkan satu yang ingin didahulukan. Hah? Ada sih? Budima akhir ah zawadi. Menurut Imam Zawadi didahulukan untuk mendapatkan akhirat. Wasaful awal indah Ramli dan saf yang, ter, yang awal menurut Imam Ramli Al-Kabir, Ramli yang besar artinya ayahnya Imam Ramli kan ada dua. Ramli besar, Ramli kecil. Ramli besar ni ayahnya. Yang ayahnya namanya Ahmad, anaknya namanya Muhammad. Ya, Nah, faedah yang terakhir kita baca lagi. <clears throat> Qauluhum al wukufu biqurbil imam fi saffin afdalu min al-bu'di anhu fihi. Perkataan mereka para ulama bahasanya al wukuf berdiri biqurbil imam di dekat imam fi saffin dalam satu saf afdalu lebih utama minal bu'di daripada jauh anhu darinya dari imam fihi dalamnya di dalam saf tersebut fihi di dalam saf tersebut artinya ya kita sudah tahu keutamaan saf awal ini kan musola saf awalnya kan banyak ini bisa berapa orang bisa mungkin 40 ini 50 45an ya empat 45-an atau 40 antara 40 45 ya dihitung-hitung coba nanti kalau misalnya anggaplah 50 orang di soft awal ini tapi kita katakan semua yang di soft awal itu mendapatkan fadilah keutamaan soft awal semuanya tapi pahala mereka tetap tidak sama mereka tetap juga yang satu lebih banyak daripada yang lain. Yang mana yang lebih banyak? Yang lebih dekat dengan imam itulah yang lebih banyak. Yang lebih dekat dengan imam berarti yang di tengah-tengah itu. Paling dekat itu. Yang di belakang imam langsung paling dekat. Kemudian di samping kanannya imam, kemudian di samping kiri. Yang lebih dekat, lebih dekat lebih utama daripada yang lain. Tentunya berbeda. Yang paling ujung, kanan paling ujung dengan kanannya imam tapi dekat dengan imam. Tentunya pahalanya berbeda. Itu pun sampai pahalanya berbeda. So. Kalau kita kan tidak berpikiran seperti itu. Sampai-sampai menjauh kanan, terlalu kanan, terlalu jauh, terlalu mojok. Pahalanya berbeda. Jadi dalam satu sah pun pahala mereka pun berbeda deh berbeda. Yang lebih dekat kepada imam itulah yang lebih utama. Yang lebih jauh ya tentunya lebih sedikit keutamaannya. Ya, bahkan juga yang lebih atau yang lebih di kanan soft bagian kanan itu lebih utama daripada soft bagian kiri. Jadi sama-sama soft awal. Ada yang bagian kanannya imam, ada yang bagian kirinya imam. Yang kanannya imam itu lebih lebih utama daripada yang kirinya imam. Jadi kalau misalnya dia adalah berdiri di soft awal, kemudian di kanannya imam, dekat dengan imam, berarti keutamaannya pahalanya jauh lebih lebih besar daripada yang lainnya. Jadi ini menentukan juga dalam mendapatkan pahala keutamaan yang dalam sholat ber berjamaah. Ya, dikatakan di situ seperti ini. Wal wuguf annya sebutkan. Wal wuguf an imam dan berdiri di kanan imam wa in ba'uda. Walaupun jauh afdal minal wukuf an yasari lebih utama daripada berdiri daripada kirinya imam wa in walaupun dekat berarti di kanannya imam tapi paling pojok yang satu lagi di kirinya imam dekat dengan imam tidak jauh di tengah tapi kirinya imam yang kanannya imam walaupun jauh lebih jadi sampai seperti itu berarti jadi kita kalau mau milih-milih berarti milih yang kanan. Nanti akhirnya semuanya ke kanan. Apa? Kirinya kosong akhirnya. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasul SAW. Wasallam. Ketika Rasul menyebutkan keutamaan kanannya imam, mereka semuanya ke kanan semuanya. Rasul ngelihat, ya Allah, kok kosong kirinya ini? Akhirnya katanya Rasul, "Man ammara maisaratal masjid kutibalahu kiflan minal ajar." Barang siapa yang meramaikan atau menepati soh bagian kiri masjid akan diberi pahala kiflan dua bagian. Baru baru terisi lagi. Itu sahabat radhiyallahu Jadi di mana disebutkan keutamaan, mereka semangat untuk melakukannya. Kalau kita kan kurang, barang siapa mengamalkan amalan ini diampuni dosa-dosanya. Ah, cuma diampuni toh. <laughs> Barang siapa yang mengamalkan atau membaca doa ini, insya Allah rezekinya dalam satu tahun lancar tiap hari. Wah, langsung diamalkan. Urusan dunia lah semangat. Kalau urusan maufira rahmat ya, biasa-biasa aja itu puasa Kamis, Jumat, Sabtu, bulan haram dapat pahala seperti ibadah 900 tahun. Tapi kurang semangat kayaknya. Tapi sekali barang siapa yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah ketika khutbah Jumat di akhir Rajab yang terakhir, rezekinya akan lancar setelah setahun penuh. Semangat Pak Umar Rasul, jangan sampai lupa, diingatkan semuanya di SMS. Berhasil. Sampai di SMS banyak keurusan dunia perhatian kenapa urusan akhirat tidak perhatian tidak mengerti keutamaan akhirat yang sesungguhnya kalau sudah mati baru paham ya Allah sia-sia ternyata sibuk dengan dunia lupa dengan akhirat ya kita ini sekarang seperti itu bingung tidak mengerti hakikat yang sesungguhnya kecuali ketika kita meninggal dunia makanya dikatakan anasu mau anasu niyamun faida idza uh, dikatakan e, e, anasu niyamun faida natu intabahu manusia itu sebenarnya hakikatnya orang-orang yang tidur orang tidur apa sadar apa enggak jadi manusia ini yang hidup di dunia ini hakikatnya seperti orang tidur, enggak sabar, enggak sabar akan berharganya Sof awal, tidak sadar akan keutamaan salat berjamaah, tidak sadar akan keutamaan membantu orang lain, menyebarkan ilmu, belajar, tidak sadar. Kapan sadarnya? Iza matu bahu. Kalau sudah mereka mati, bahu baru mereka seakan-akan bangun dari tidur. Baru terasa, baru oh ternyata begini, baru sadar. Kapan kalau mati? Ya, kalau sekarang kebanyakan mereka acaruhum layas urun tidak mereka menyadari bahwasanya tujuan sesungguhnya kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Jangan pikiran kita ini dunia harus kita punya ini, harus kita membeli ini, harus kita uh, enak hidupnya, harus kita jangan. Yang penting kita enak hidup dingin di surga, ya rumah luas di surga, ya nikmat di surga, nikmat di akhirat, kalau dunia ini ya kalau datang ya alhamdulillah alhamdulillah ya kalau tidak yang penting kita bahagia di akhir nah dikatakan di sini Mahalluhu kama fi fatwa Ibn Hajar masalah tadi itu yang dikatakan bahwasanya yang berdiri di belakang imam lebih utama atau yang lebih dekat dengan imam lebih utama. Kemudian bagian kanan daripada imam lebih utama. Itu katanya iya dalam disebutkan dalam fatwa Ibn Hajar itu masalahnya kalau ida atal makmum jika makmum itu datang wagat sufati sufuf dan sof-sof sudah didirikan. Ya, sof sudah didirikan, artinya sudah ditertibkan. Jadi ketika soft sudah ditertibkan satu soft misalnya sudah penuh ya. Soft pertama itu sudah penuh. Kalian mau membuat soft kedua. Ini mau bikin baru. Jangan ketika kalian mau bikin soft kedua itu ya, kalian mau bikin soft keduanya di kanan. Jangan, tetap di penuh Nah, lo katanya kanannya imam lebih utama daripada ya itu kalau misalnya soft itu sudah dimulai. Nah, iya. jadi kanan mulai di tengah, terus kanan, terus kanan, kemudian kiri, kiri yang sekiranya sejauh semuanya terisi. Ya. Walau ya terapkan alai zalika khuluwi khuluwi mayasiri sufu dan tidak mengakibatkan sepinya saf-saf yang kiri. Jadi kalau semuanya lebih mendahulukan yang kanan, akhirnya yang kiri menjadi kosong, maka kita katakan tetap yang kiri lebih utama utama daripada kosong. Nah, iya, wa ila lam yakun mafdulan. Kalau memang seperti itu kejadiannya, kenyataannya, semuanya memilih soft tanah, yang kiri jadi kosong. Lam yakun mafdulan, maka soft kiri tidak di tidak lebih rendah artinya. Maka lebih utama utama li Allah ya rahaban nasukuluhum anhu agar apa agar mereka semuanya orang-orang tidak berpaling daripada soft kiri kalau mereka semuanya berpaling dari soft kiri akhirnya soft kiri menjadi kosong. Wa yukasu bidarika ma fi ma'na maka dikiaskan dengan hal seperti itu ma fi ma'nahu yang dan semisalnya. Artinya seperti dekat dengan imam kan lebih utama. Jangan semuanya dekat dengan imam. Jadi semuanya jejer, sok kedua, sok ketiga jejer, pas di belakang imam kan yang paling dekat. Yang lain nanti di belakangnya imam. Loh kok diisi sok yang pertama kosong tapi jauh dari imam. mana jangan. Seperti kita katakan, harus sok dulu, sok pertama didahulukan sampai pen baru bikin soft yang baru. Lianahu sallallahu sallam marahaba fi mayami suhu. Ketika Rasul sallallahu sallam menganjurkan mereka semuanya ya, menganjurkan orang-orang untuk berdiri di sof yang kanan. Wafadlahat kemudian menyebutkan keutamaannya. Rahibang nasu Maka orang-orang ketika itu ingin mendapatkan keutamaan tersebut watalu maisaratal masjid dan mereka mengosongkan bagian kiri mas fakila ya Rasulullah kemudian dikatakan ya Rasulullah inna maisaratal masjid gata'at ya Rasulullah bagian kiri masjid kosong apa yang dikatakan oleh Rasulullah faqala man ammara maisaratal masjid kutibalahu kiflan minal ajar dan siapa yang menepati mengisilah mengisi soft yang kiri daripada masjid maka akan dicatat baginya dua paha dua pahala dua bagian daripada pahala minal ajar Allah Al-Qari wal Mustami sarikani yang baca, yang ngajar sama yang mendengar pahalanya. Jadi yang minum sama yang melihat insya Allah pahalanya itu Abu Ya selalu seperti itu kalau pidato. Kalau lagi minum, disebutkan itu. Halaman bab uh, al-ikhfa ya. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhfa berfatwa. Karena salafu yatadafa'una salasatan. Mereka para salaf yatadafa'un, mereka saling menghindar salah satan dari tiga hal. Al-Qadha menjadi kodi. Wal fatwa memberi fatwa. Wal imam menjadi imam. Wal imam menjadi imam. Jadi beri, e, mereka dalam qadha. Dalam menjadi kodi. dalam menjadi hakim yang mengurus masalah-masalah mereka, pengadilan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak ingin menjadi hakim. Kalau sekarang mereka kepingin menjadi hakim, tapi kalau mereka takut menjadi kodi. Kenapa? Karena tidak gampang menjadi kodi. Syaratnya banyak. Harus hafal Quran, harus hafal hadis, harus ngerti ijma, harus ngerti mazhab-mazhab yang lain bukan mazhab sapi aja, mazhab yang lain juga ngerti. Kenapa? Karena dia akan mau mau menghukumi masalahnya orang-orang dan bisa jadi masalahnya orang ini ada yang Syafi'i, ada yang Maliki kan gitu, ada yang Hanafi. Jadi harus paham semua mazhab. Dan harus ngerti ijma, hukum ijma, hukum apa aja yang terjadi kesepakatan ulama atas hukum tersebut. Harus ngerti bahasa Arab. Jadi hakim nggak ngerti bahasa Arab ya gimana dia mau ngerti memberi hukum yang benar sesuai dengan hukum syar syar'i hukum agama ya ya anggaplah sekarang yang menjadi hakim sekarang ini kan harus mengerti apa hukum-hukum negara negara kalau dia nggak ngerti hukum-hukum negara nggak pernah belajar nggak mungkin kan menjadi hakim juga demikian kalau hakim yang dahulu hakim yang betul-betul hakim menurut Islam yang mana hakim menurut Islam harus menghakimi sesuai dengan hukum Islam Islam bukan hukum negara. Jadi harus ngerti hukum Islam. Nah, untuk mengerti hukum Islam harus tahu bahasa Arab, harus tahu nahu sorof. Ya, kadang-kadang nggak ngerti jurnia jadi hakim. Harus ngerti nahu sorof bahasa, kaidah bahasa Arab, ijma, hadis nasih mansuh. Harus ngerti mana hadis yang nasih, mana hadis yang mansuh yang sudah dihak, dihapus hukumnya itu harus dimengerti baru dia berhak menjadi qadhi Ya, juga demikian cobaan menjadi kodi ini tidak gampang. Ya kadang-kadang ada aja orang-orang yang berusaha untuk menyu, menyuapnya, memberi suap, ya agar memberikan hukum yang menguntungkan untuk yang menyuap. Ya, godaannya besar seperti sekarang ini kan gitu. Ya, Mahkamah Agung barusan ini kan ketua Mahkamah Agung juga seperti itu, ya mendapatkan sogokan pada baru menjadi ketua sudah dapat sogokan sekian-sekian miliar Nah, jadi godaannya nggak gampang. Bahkan seorang yang menjadi kodit tidak boleh menerima hadiah haram. Bukan hanya tidak boleh menerima sogokan nggak boleh. Tapi lebih dari itu tidak boleh menerima hadiah. Kenapa ya? Kalau kalian menerima hadiah kemudian suatu waktu orang yang memberi hadiah ada masalah dengan orang lain, lebih condong kemana nantinya? Yang memberi hadiah nggak enak dia memberi kalau lebih condong kepada yang satunya yang musuhnya karena sudah berbuat baik kepadanya jadi nggak boleh hakim menerima hadiah sampai-sampai seperti itu ya ini uh, cobaannya banyak makanya dikatakan bahwasanya man ju'ilah kajian salam yaftagir barang siapa dijadikan sebagai hakim sebagai wajib falam yaftagir dan dia tidak menjadi fagir tidak menjadi miskin bahwa lisun Berarti dia adalah peng, pencuri. Jadi artinya kalau memang dia betul-betul ikhlas menjadi kaki dia si harus siap untuk miskin, bukan harus siap untuk menjadi kalau kaya. berarti ada apa-apa dia. Pasti menerima sogokan, menerima suap, pasti mungkin mungkin ya. kalau dia betul-betul sesuai dengan hukum Islam, ya kalau ini ya biasa-biasa aja. Makanya mereka menjauh. Dan dikatakan juga manju ila qadyan faqad zubiha bi ghairi sikin dalam hadis. Barang siapa yang dijadikan qadi berarti dia seakan-akan sudah disembelih tanpa memakai pisau. Jadi nggak gampang untuk menjadi qadi. Nah, mereka oleh karena itu mereka orang-orang salaf saling menghindar untuk menjadi qadi. Termasuk di zamannya mazahib-mazahib, ashabul mazahib, pemimpin-pemimpin mazhab termasuk Imam Ahmad bin Hambal dipaksa untuk menjadi qadi tidak mau. Ya, kemudian juga Imam Abu Hanifa dipaksa untuk menjadi qadi. Imam Abu Hanifa juga menolak. Imam Sufyan As-Sauri menolak imam ini, imam ini, semuanya mereka menolak. Jadi termasuk Imam Abu Hanifah Ketika itu datang e, dipanggil oleh raja, dibawa oleh raja, kemudian raja ingin menjadikan Imam Abu Hanifah sebagai qadi. Imam Abu Hanifah mengolak dan dia mengatakan Imam Abu Hanifah mengatakan ana ma'asluh lil qada. Ana tidak pantas untuk menjadi apa? Untuk menjadi qadi. Ana tidak pantas. Ya. Dan Imam Abu Hanifah tidak pernah bohong. Ana tidak pantas jadi qadi. Ya, maka Imam Abu Hanifah ditanya oleh orang-orang, kok inti mengatakan kamu tidak pantas? Ya kalau memang anak ini mengatakan tidak pantas, anak jujur, anak memang belum tidak pantas untuk menjadi kopi, ya betul, memang anak memang tidak pantas. Kalau anak mengatakan anak tidak pantas menjadi kopi, padahal anak pantas, berarti anak berbohong. Dan orang yang berbohong tidak boleh menjadi kopi. Berarti dia tidak pantas. Kesimpulannya berarti dia memang betul-betul tidak pantas menjadi dengan ucapan seperti itu. Makanya Imam Abu Hanifah ini orangnya cerdas. Jadi dia dipaksa sama raja untuk menjadi kodi, tapi dia dengan tegas mengatakan, Anu nggak pantas jadi kodi, jangan itu paksa jadi kodi. Bukan Imam Abu Hanifah orang alim ini. Ya kalau dia orang alim dia pantas sebenarnya menjadi kodi, berarti dia bohong. Dan orang bohong tidak pantas menjadi, berarti memang tidak pantas menjadi kodi. Kalau betul-betul dia tidak bohong, memang tidak pantas, ya memang tidak boleh dia menjadi, tidak pantas dia menjadi khatib. Ada lagi uh, Imam Syif, uh, eh, siapa ya, di zaman Abu Hanifah juga dipanggil oleh raja untuk menjadi khatib. Ketika menghadap raja, ketika pertama kali menghadap raja, langsung orang tersebut orang alim. Yang diucapkan ada, gimana kabar istri ente? Baik-baik aja, kucing ente gimana bekar? Ya apa, kamar tidur di kamar ente? Ngaco ngomongnya. Eh, intinya orang-orang kok orang gila kayak gini di malam kesini, Masa ini jadi kodi? Keluarkan, keluarkan. Selamat tidak jadi kodi, Kodi. Memang sengaja. Pura-pura gila. Agar tidak dijadikan agar tidak dijadikan kodi. Imam Sufyan as saudi sampai dikejar-kejar oleh tentara raja untuk dijadikan sebagai kodi dan dia lari ya dengan perahu dan melewati uh, jazirah atau pulau tersebut sampai dia berhasil kabur daripada raja ya untuk menjadikannya sebagai Saudi semuanya mereka berusaha menghindar untuk menjadi Saudi ya ini salah Ya tadafauna salah satan ada teman Abu Hanifah ketika teman Abu Hanifah ditangkap untuk dijadikan sebagai Qadhi dia alasan anda tidak bisa menjadi Intinya kan dia mata anak sekarang ini mata anak sekarang sakit orang kau kafir masa matanya sakit ketanyain raja nah, kalau gitu kasih harisa nah, ya, kalau makan harisa insya Allah mata ini sembuh paksa suruh makan harisa sembuh akhirnya jadi kadi yang kedua apa fatwa memberi fatwa mereka saling menghindar Ketika mereka dimintai untuk berfatwa, jangan anak, biarkan yang lain. Itu aja, si fulan itu orang alim. Kalau anak tidak bisa, anak tidak ngerti hukum. Itu aja, itu aja. Kalau sekarang kadang-kadang orang sebaliknya. Itu kalau tanya, jangan tanya yang lain, tanya sama anak aja. Jadi orang dulu menghindar, kalau sekarang berebutan untuk mengeluarkan hak. Wal imamah untuk menjadi imam. Nah, sekarang ini kadang-kadang juga gitu, yang menjadi imam merasa lebih mulia. Ya, maka yang menjadi imam kadang-kadang ya itu tadi merasa lebih mulia, merasa lebih utama daripada mak makmum. Nah, berarti kan sifat sombong. Ya itu efeknya ketika dia menjadi imam. Efeknya yang lain ketika menjadi imam pasti dia berusaha memperbagus bacaannya, jangan sampai salah tajwidnya, makhrajnya yang kho oh, harus yang zai zai ha ha alaihim waladhalin dipaksa padahal kalau dia sholatnya sendiri atau jadi makmum biasa waladhalin biasa berarti kan dia melihat kepada orang lah tasamnu itu namanya apa tasamnu nah dibuat-buat itu tasamnu dibuat-buat dan itu riak dan itu hukumnya ri ya sesuatu yang ria. Percuma kalau sholat seperti itu. Nah, kedua, ketiga juga dia tidak khusyuk kalau jadi imam. Biasanya enggak khusyuk. Karena apa? Karena sibuk dengan bacaan, akhirnya tidak memahami maknanya. Jadi mereka itu lebih suka menjadi makmum. Dia suka menjadi Habib Ali Al-Habsi, suka jadi makmum. Habib Hasan Satidi jadi makmum. Abu Hamaliki kalau menjadi imam jadi makmum. Ya. Ketika menjadi makmum kita enak sudah kita mendengarkan, memahami bacaan imam dibaca, surat dibaca, ayat dibaca itu kita mendengarkan, memahami maknanya nikmat. Tidak ada pasamu, tidak ada kita sibuk dengan suara harus bagus, tajwid harus benar, harus benar, yang idhar idhar, yang idhom idhom, Tidak mikir itu, kita memahami aja nikmat. Ya, tapi kalau kita menjadi imam ya suatu itu kita tidak mendapatkan kalau kita menjadi jadi mereka menghindar. Ya, sampai-sampai di antara mereka ada yang berebutan. Berebutan itu apa? Untuk menjadi makmum. Bukan menjadi ente, ente, ente, ente setengah jam namanya. Itu aja itu. Di antara mereka ada yang berebutan seperti itu. Ente aja, ente aja. Udah ente. Ya sudah, untuk salat ini ya Anda menjadi imam, tapi nanti salat asar, Anda tidak mau lagi jadi imam. Ketanya temannya, kalau begitu Anda tidak mau makmum sama ente. Loh, kok malah gitu? Tadinya rebutan, malah sekarang anak kalau gitu tidak mau makmum sama ente. Kenapa? Karena ente menganggap bahwasanya ente masih akan hidup sampai sholat asar. Padahal itu belum pasti. Jadi ente itu tunul amal, cita-cita ente angan-angan ente panjang. Jadi yang ketiga adalah al-imam, al-imamah. Yang kedua, lihat azakar al muwaffaq hendaknya orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengingat dinawarada dengan apa yang datang daripada al-mukhtar yang terpilih siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilih pilihan manusia yang dimanja oleh Allah diberikan segala keistimewaan, segala keutamaan semuanya lengkap baik bahiran wa batinan ukhran wa dunyan sampai badan pun ketampanan pun diberikan ketampanan jadi kalau Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Yusuf diberikan ketampanan yang luar biasa, ketampanan Nabi Yusuf itu sebenarnya separuh dari ketampanan Nabi Muhammad SAW. Itu separuhnya. Cuma tidak terlalu di digembar-gemborkan. Kenapa? Karena banyaknya keutamaan Nabi Muhammad sehingga tidak dipentingkan yang namanya ketang Dan tampan tidak penting, nanti juga akan keriput semuanya kan seperti itu. Orang yang tampan, orang yang cantik pun juga dia lama kelamaan juga akan menjadi tua, lama kelamaan akan menjadi ulat di kuburan. Ya, tapi yang penting akhlak amal. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak terlalu dibicarakan ketampanannya karena suatu yang tidak terlalu penting. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad adalah suatu yang lengkap termasuk ketampanan jasmaninya sempurna melebihi bahkan Nabi Yusuf itu separuhnya. Hulikta kama tasau, seandainya hulikta kama faka'annama hulikta kama tasau. Seakan-akan Nabi Muhammad ini dilahirkan dengan bentuk manusia yang diinginkan sendiri. Ya, kita kan kepingin apa? Pingin hidung kita mancung. Nah, bisa mancung. Rambut kita ya, bisa membuat terurai panjang atau badan tinggi, kulit putih, mata bulat dan uh, apa lagi? Dan dan ila akhir. Nabi Muhammad dilahirkan sesuai dengan ke keinginannya. Nabi Muhammad sempurna. Seakan-akan Nabi Muhammad ini sebelum dilahirkan sudah bikin gambar duluan. karena mau mata seperti ini. Anak mau hidung seperti ini, kuping anak seperti ini, kepala seperti ini ukurannya, rambut anak namanya seperti ini, sesuai. Kalau kita kan kepingin mancung, ternyata keluarnya ya seperti itu. Mata kepinginnya begini, tapi ternyata begini, gitu. Ya, kita seperti itu. Jadi ya, hendaknya ya seorang yang diberi taufik selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Nabi yang terpilih Fi qawlihi dalam sabdanya, ajra'ukum ala dunia, ajra'ukum ala nar. Ketahuilah bahasanya, ajra'ukum yang paling berani di antara kalian, alal futya dalam memberi fatwa, dialah ajra'ukum ala nar. Dialah orang yang paling berani dengan api neraka. Jadi kalau seseorang berani memberi fatwa, berani masuk neraka. Jadi jangan gantang-gantang orang yang berani berfatwa berarti menunjukkan dia siap berani untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena tidak gampang memberi fatwa. Ya selama ada orang lain yang berhak memberi fatwa selama dia eh, ragu-ragu dan memberi fatwa jangan bahkan sebagian sampai mengatakan kalau sudah masalah yang ditanyakan itu tidak pernah dibaca dalam kitab lebih dari tiga hari jangan berfatwa baca kitab dulu murajaah dulu ya, sampai tiga hari padahal bukan tiga bulan karena kadang-kadang kita tiga hari ini sudah lupa kadang-kadang. Masuk kelas belajar. Tiga hari kadang-kadang sudah. Betul enggak? Kadang-kadang maksudnya. Kadang-kadang bukan tiga hari. Apa? Tiga jam. Terlalu tiga jam. Tiga jam sudah lupa. Nah, kadang-kadang malah bel bunyi pun lupa sudah belum keluar dari kelas. Ya itu terlalu muhafal itu namanya. Itu namanya muhaf, muhafal. Orang yang apa namanya? Idiot lah. ya kalau memang betul seperti itu masa baru bel ya, sudah lupa lagi. Baru keluar dari kelas tadi pelajaran dijelaskan apa? Waduh, anak lupa, nggak tahu. Makanya orang yang seperti ini sifatnya nggak boleh jadi wali nikah. Kalau abah kalian seperti ini nggak berhak jadi wali nikah. Memang seperti itu. Apalagi mau meriwayatkan hadis. Nggak boleh meriwayatkan hadis. Nggak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Barangkali ini nggak boleh juga jadi persaksi. Karena baru bela ya sudah lupa. Kalau jadi saksi dalam pernikahan, nanti betul menyaksikan. Waduh, itu sudah lama, sudah satu minggu itu. Satu minggu, wah lama, lupa. Kadang-kadang yang baru aja lupa. Kadang-kadang sholat maghrib tadi imamnya baca surat apa nggak tahu. Ketawanya ini menunjukkan tahu atau tidak tahu nih. Jangan sampai ya tidak. Nggak tahu semua. Lupa. Baru maghrib sudah lupa. Baru. Ini kan garis kita ini sudah berapa lama ini? Bertahun-tahun kan? dia lupa semuanya sudah. Akhirnya percuma nggak belajar gini. Jangan dilupakan. Makanya baca doa. Tadi baca doa tadi. Hmm. Insya nggak lupa. Nggak ada yang tanya? Afwan ya Ustaz, bagaimana hukum membawa uang ketika sholat? Membatalkan wudhu atau tidak? Eh, membatalkan atau tidak? Bawa uang ketika sholat. Eh, maksudnya membatalkan sholat mungkin ya. Kalau membatalkan sholat tidak, tapi membatalkan pahala sholat bisa jadi. Karena kalau bawa uang nggak rusuh nanti. Uang mana berapa ya dilihat-lihat. Iya cukup apa enggak ya mau beli ya kita katakan tidak masalah bahwa uang tidak masalah sholatnya sah ya tetap dia dapat pahala juga selama dia husuk kecuali kalau tidak husuk maka tidak mendapatkan pahala <clears throat> ya Ustadz apakah dalam sholat haid juga dianjurkan untuk sholat dalam dengan ya, dengan tiga sholat? ya kita katakan sama aja ya sholat jenazah ini umum sifatnya sholat jenazah baik mayitnya hadir ataupun mayitnya tidak ada Alaib. jadi hukumnya sama Bagaimana hukumnya jika sof antara laki-laki dan perempuan sejajar yang hanya dipisah dengan satir seperti kain atau kayu dan lain-lain? Mestinya ya sebagian musola seperti itu, sebagian masjid seperti itu. Tapi itu salah mestinya. Ya tapi kebanyakan yang anda lihat bagian wanita itu mestinya di belakang. Ya, ya, memang banyak juga yang seperti itu yang di sampingnya. Mestinya di belakang atau dicari kasih belakang. Ya, di belakang. Tapi kalau sejajar dengan wanita ya kalau sejajar dengan laki-laki wanita itu dalam sholat itu sudah menghilangkan keutamaan fadilah berjamaah tapi sah sah aja sholatnya tidak masalah Ya, cuma kehilangan keutamaan fadilah atau fadilah sholat berjamaah. Jadi yang betul itu di belakang laki-laki. Bagaimana hukum dua orang yang sholat berjamaah ketika imamnya ya hukum dua orang yang sholat berjamaah ketika imamnya batal ketika imamnya batal apakah si makmum harus bagaimana hukum dua orang yang sholat berjamaah ketika imamnya batal apakah si makmum harus merubah niatnya tidak perlu merubah niatnya ya Allahu alam <clears throat> wa rabbana farahna